Perkenankan saya memenuhi janji dulu singkat saja mengenai Mbah Marijan sama Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul dulu. Jadi memang Ustadz Bakda tsunami itu kan 26 Desember. Gempa itu kan pernyataan Allah wa itu kaidah. Semua orang sibuk dengan Gunung Merapi. Dan Sri Sultan sendiri menyatakan Gunung Merapi akan meletus 10 hari lagi. Sehingga semua tim SAR dan lain sebagainya dikerahkan ke daerah utara. Allah menyatakan Wa Aki itu gaida. Kue rasa aran-aran rasa bagus sih. Sakar karpu. Lagu ngekai pipiling nang kue. Pipiling peringatan kepada anda semua. Kepada kamu semua. Intinya begini. Pusat gempa itu di Mogiri. Habib. Di sana ada makam Raja-Raja Mataram. Dan itu retak-retak sehingga sekarang tidak bisa kita rekreasi ke Imogiri, ke makam itu. Jadi kalau pakai istilahnya Habib Umar, itu memang era berakhirnya kekuasaannya Roro Kidul. Karena kerajaan dan raja-raja yang berkoalisi dengan spiritualitas Roro Kidul itu adalah raja-raja Mataram. Dan ini sudah berakhir. Sudah 500 tahun sudah mau Mojopahit hancur. Sekarang kita harus kembali kepada zaman baru. Sekarang akan muncul demak yang baru. Kerajaan Islam yang egaliter, yang maritim. Tentu saja bukan Indonesia menjadi, akan menjadi kerajaan Islam, tidak. Tapi berwatak seperti itu. Karena dulu kan ceritanya Mataram itu lahirnya karena gembelengan nih rojo-rojo Islam ini. Sudah bagus-bagus bikin demak, tapi kurang istiqomah, setelah itu jadi pajang, dan pada saat Sultan Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya ini kurang serius juga memerintah. Dan tidak bisa mengatasi pertentangan antara Sunni dengan Syiah pada waktu itu. Dia bertengkar dengan Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Aryo Jipang itu seorang Syi'i, muridnya Sunan Kudus. Kalau Mas Karebet atau Hadiwijaya itu muridnya Sunan Kalijogo. Artinya dari dari zaman itu sudah ada pertentangan antara Sunni dengan Syiah. Ada pertentangan antara Islam dengan kejawen dan ada pertentangan antar etnik maupun kelas. Seperti yang terjadi pada Indonesia sekarang. Itu tidak bisa diatasi sampai meninggalnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Sehingga yang terjadi kemudian adalah peralian yang aneh dari Mataram ke eh dari Pajang ke Mataram anaknya Sultan Hadiwijaya yang namanya Pangeran Benowo tidak tahan melihat konflik politik yang multi polar eh, multipolar, multipolarisasi itu. Sehingga dia kemudian memilih untuk melakukan gerakan kultural. Beliau bikin pesantren di daerah Banjarnegara, Banyumas. Sehingga kerajaan kemudian beralih ke Mataram, loncat secara keningratan dari turunan eh, Mojopahit Demak menuju garis yang lain sama sekali yaitu GGD Pemanahan dan Panembahan Senopati atas strategi luar biasa dari politisi yang bernama Ki Mondoroko atau Ki Juru Martani. Nah, apa bedanya Pajang Demak Pajang dengan Mataram? Bedanya adalah selama kerajaan Demak dan Pajang setting atau kekuatan atau koalisi spiritualnya adalah dengan para wali. Tapi begitu Mataram berdiri, kekuatan dan wibawa para wali digantikan oleh mistik atau khayal atau bid'ah yang namanya Nyai Roro Kidul. Dan kemudian itu berlangsung meskipun coba disembuhkan oleh Sultan Agung tapi tetap saja Sunan eh, tetap saja Nyai Roro Kidul berkuasa sebagai mitologi dan itu berlangsung sampai Indonesia merdeka sampai zaman Soeharto. Tetap Nyai Roro Kidul yang menjadi acuan. Kalau dulu itu Islam, eh Jawa Islam, zaman Demak Jawa Mataram itu kan Jawa lah, ini lah Islam. Nah mulai Mataram nganti Pak Harto kui Islam Jawa. Ya pancen wong Islam ning Jawa. Jadi Jawanya lebih dominan daripada Islamnya. Soeharto berakhir kita tidak punya pedoman. Kita masuk ke reformasi dan kita tidak punya pilihan apa-apa kecuali mengembangkan nafsu yang tertahan selama 32 tahun. Akhirnya begitu reformasi terjadi, yang berlangsung adalah Soeharto-Soeharto melampiaskan diri. Semua menjadi Soeharto, semua menjadi koruptor, semua menjadi ya. Nah, Mbak Marijan satu jam setelah BMG menyatakan Jogja eh Gunung Merapi status siaga turun dari awas ya. Justru ketika dinyatakan siaga maka muncul asap. Wedus gembel itu. Wedul gembes. Dan Mbak Marijan ketika itu tidur-tiduran di masjid. Habib. Terus digugah karo anake karo tonggo tanggane "Mbah, niki wedhus gembelnya pun tekan mriku lho, niki monggo melayu mawon ngungsi." Mbak Marijan karo kaya Yai Budi nek usap-usapane ya sedekah ngono kae. Mbak Marijan yang ini ayo ben kaya sing duwe karep arep ngopo meneh kae lak ana sing duwe ya ben baik ini manut baik wae Mbak Marijan. Aning kan semua sudah pada takut sehingga Mbak Marijan dipaksa untuk bangun, terus Mbak Marijan keluar dari masjid di depan rumahnya dan wedus gembel asap panas dari Merapi itu sekitar sudah 200 meter dari situ. Terus Mbak Marijan, wong kuwi kanca atau kekancan karo Merapi lak wis friend to ket Eh? Iya dengan alam Mbak Marijan itu ilmunya ilmu hayat bukan ilmu madrasah. Ilmu hayat. Ingat ya ilmu kauhipan, ilmu kehidupan. Wong sing duwe ilmu sekolahan kudu sinau nang wong sing duwe ilmu kauripan. Wong sing duwe ilmu kauripan ya kudu ngrungok-ngrungokke wong sing duwe ilmu sekolahan. Makanya Mbah Marijan sangat rasional ketika ditanya, "Mbah Marijan kok ndak ngungsi Nanti penduduk pada ngikut Mbak Marican loh. Mbak Marican jawab, kuloniku niku mboten ngelarang sinten-sinten ngungsi, kuloniku malah ngilek, kono do ngungsi. Rasah manut aku, aku ki wong bodoh. Kue manut wong pinter kaya, sing ngongkon kue ngungsi, sapa ngeti sing pinter kaya bener. Coba pahami lagi nanti di rumah. Aku wong bodoh, pemerintah kae pinter. Aku wong bodoh ora ngekon ngungsi, sing pinter ngongkon ngungsi. Terus Mbak Marijan ngendika, sapa ngerti sing pinter kuwi sing bener. Sekarang terbukti yang mana? Sing bener ki wong pinter apa wong bodoh? Jadi orang bodoh bisa lebih pinter daripada orang eh, lebih, bisa, ya, lebih bisa lebih pinter eh, bisa lebih bener daripada orang pinter kan gitu. Jadi Mbak Marijan begitu. Kalau dia di Mamarijan sakti loh, so sing sakti? Aku ki wong bodoh, aku kurang ngerti kabeh ki sak karepe duwe. Jadi ketika asap itu sudah 200 meter, wong gandeng Mbah Marijan iki wis apal karo dulur-dulure kuwi. Mbah Marijan yo, "Eh, piye kabare? Assalamualaikum." Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping Njur asepe leren. Mulek-mulek dhewe kae njuk menggok rono, menggok rono. Njur goni Mbah Marijan ora dikenani asap, kiwa tengene kena. Bar ngliwati nggone Marijan lagi ngumpul meneh asepe. Jadi ono kelowaan sing tidak kena asap itu di tempat Mbah Marijan. Ini kalau kita tidak hati-hati kita akan menyangka Mbah Marijan orang yang sakti mondroguno. Dan kalau Anda tanya sama Mbah Marijan, Mbah Marijan kok sakti tenan? Mawarjan guyu lah sing sekti iki sapa? Aku tuh ya ora mudeng kok leren iki ngopo aku ora mudeng. Kuwi lak sak kersa-kersane sak karep-karepe sing duwe. Sekarang saya mendapat SMS dari Sidoarjo meminta supaya Mbah Marijan datang ke Sidoarjo untuk membuntu lumpur. Demi Allah ini. Dan terus tak, loh Kok Mbak Marijan chance ya? Karena semua sudah mandek ini. Teknologi tidak mampu, dukun-dukun sudah ratusan kumpul di sana tidak mampu. Siapa tahu Mbak Marijan bisa. Aku eh, terus tak nomor telepon, iki teleponan lewat jeneng kowe iso sambungna Mbak Marijan. Kowe mesti ming diguyu karo Mbak Marijan. Mboten saged kula ngendhek nopo napa mboten sakit. Yang terjadi bukan Mbah Marijan mampu menghentikan asap. Yang terjadi adalah Mbah Marijan orang bersih hatinya oleh Allah disayang sehingga pada momentum itu tidak dikenai oleh asap dari Gunung Merapi. Nanti sore kalau dia mungguh, kalau dia riak, dia kabur, mungkin Allah tidak mengizinkan lagi perlindungan itu. Jadi sekali lagi la haula wala quwata illa billah, tidak ada orang sakit Makanya kita sayang-sayang Mbah Marijan ini jangan wisu wisuwi durinas. Nanti dia ikut kesurupan. Kayak wong ampuh kayak eh. istiqomah ora kesurupan. Tepuk tangan kehusukan dan kegembiraan untuk Habib. Saya baru malam hari ini ketemu beliau dan Allah memperjodohkan karena seluruh pemikiran-pemikiran beliau berada pada makom yang sama dan arah yang sama dengan apa yang Anda jalankan selama ini. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur berjumpa dengan saudara saya. Ini saya tidak tahu anaknya Nabi Yakub yang keberapa. Saya ingin memberikan beberapa respon. Satu kita akan berikan kepada Mas Idris dan kita akan dialog. Tapi tolong saya diperkenankan oleh Mas Idris sama Habib untuk menyambung berdasarkan eskalasi pemikiran yang sudah mereka jalani bertahun-tahun ini. Yang pertama, saya akan merespon mengenai ini tadi. Jadi poin-poin dari beliau tadi ada kalahnya nyeror kidul. Kita harus memahaminya tidak sebagai dagangan dan tidak sebagai sanepan biasa, tapi sebagai kesadaran sejarah. Karena ini sangat serius. Benar-benar ini. Soal nyerok ini tenanan ini orang orang nggon sindiran ini serius menyangkut Indonesia hari ini dan besok. Nomor dua, Mbak Marijan. Saya harus cerita sedikit mengenai beliau supaya Anda juga tidak memahami secara tidak jelas mengenai Mbak Marijan. Sebab selama ini Mbak Marijan sudah menunjukkan sesuatu yang sangat ideal bagi kita tetapi tidak diperlakukan secara eh, sepadan atas apa yang sebenarnya diberikan kualitasnya oleh beliau. Malah dirusak dengan rusuh-rusuh Jani memari Jani ya karena dia tidak mungkin punya kewaspadaan modern. Dia elek-elek oh, aku Mbak Via itu ditawani iklan ya wis wah wis buang duit gue pirang miliar. Dua hari yang lalu saya masih ditawari untuk iklan apa iklan apa ya, tapi ora tega aku. Yo nek dusane ora ning yo ora tega aku. Misal aku karo Mbak Via iklan sido jamu sido muncul lah ya mesak gitu ya. Yo karo Mbak Via apa kaya Mbak Fian juk melet kaya Sarah Azhari ngono kae juga, Nah ya wis mesake to ya. Monggo nek dhek melet iki wagu banget ya. Itu dari Mbah Marican ini sangat serius juga. Sangat serius supaya jadi ilmu kita. Supaya tidak hanya jadi rerasanan. Tidak hanya yang tabak tabakduhum Allah saja. No, jadi nyerok gitu Mbah Marican, Kemudian Mbah Surip itu tidur lagi itu cermin. Dia sedang membawa cermin ke hadapan kita. Dan itulah kita. Dan bukan kewajiban Mbah, eh, ya, bukan kewajiban Mbah Surip untuk kemudian menerjemahkannya, mengungkapkannya dan memberi nasihat-nasihat kepada Anda itu kewajibannya Habib. Jadi bolanya dilempar Mbah Surip, Habib menerjemahkannya itu sindiran untuk kita dan Mbah Mari eh, dan Mbah Surip rada rancu ya antara Mbah Marican karo Mbah Surip rotor, jan rada sok rada meh-meh do. itu cukup seperti itu Mbak Surit. Dan memang di situ dia bolanya. Dia dia dia cuma lempar bola. Setelah itu kewajiban pemain lain untuk melempar ke tempat lain dan seterusnya. Nah, poin yang terpenting adalah ini Ramadan, ini adalah saat yang sangat-sangat mendasar bagi semua umat Islam dan bangsa Indonesia. koyar arep melunah apa ya? Kan gitu siji. Kowe arep moto celaan apa moto juleken kan gitu ini ini pertanyaan mendasar dan itu sejak awal kita omongkan tadi saya ini arep Arab Arab melu sing harap melu kekonyolan kekonyolan yang sudah jelas akan saling menghancurkan ataukah anda menjadi manusia baru dengan kesadaran keindonesiaan yang dibawa oleh Mas Idris Sati pada malam hari ini untuk menjadi Indonesia itu bisa lewat apa saja dan dimanapun anda bekerja temukanlah dan bangunlah Indonesia Anda. Apa di biola, apa di warung, apa dimanapun saja, temukan ke Indonesia Anda. Kalau Anda ikut Indonesian Idol, temukan Indonesia Anda. Kalau tidak bisa ketemu Indonesia Anda, ya Anda keluar dari Indonesian Idol. Sebab Indonesian Idol itu Indonesianya sebelah ngendi. Kecuali kayak cah Indonesia kalau berbahasa Indonesia. Neng lagu ini, sapi turutnya, segala macam disiplin industrianya, itu kan Amerika semua. Oh, Padahal bisa diciptakan lagu-lagu Indonesia yang yang orang Filipin tidak bisa menciptakan seperti itu, orang Thailand, orang Amerika tidak bisa menciptakan seperti itu, hanya orang Indonesia yang bisa menciptakan seperti itu. Itu baru disebut lagu Indonesia. Kan begitu? Anak sing di gawe cacangnya lah. Akan mbok ning Brazil ya ngono kae, ning gawe ning Australia ya ngono kae, ya, itu berarti bukan Indonesia. Jadi itu nah, itu bukan Indonesian Idol, itu American Idol berbahasa Indonesia. Tapi saya tidak membantah dan saya juga tidak mengkritik. Artinya saya juga monggo-monggo saja tidak ada masalah. Wong menurut Habib tadi dari 45 anggota DPR yang terdakwa 44. Yang satu wis bongko bisa. Artinya kalau ngomong nggak setuju mengenai Indonesia ini, ya hampir semuanya kita sudah nggak setuju dan nggak bisa kita terusin seperti ini. Dan kalau anda ngikut di situ paling ya menjadi buntut Yo ya suge yo ya ora ya seminggu ngono kuwi. Mending Anda bikin baru sama sekali. Kiai Kanjeng ini grup musik yang aneh yang ajaib, tidak didukung media massa, tidak pernah promosi, tidak pernah punya proposal, tidak pernah ngapa-ngapain. 100% Allah yang menyuguhinya rezeki. 100%. Dan alhamdulillah Kiai Kanjeng satu-satunya grup di era ini yang keliling dunia dengan audien orang dunia bukan orang Indonesia. Artinya kalau Kiai Kanjeng ke Mesir yang penontonnya orang Mesir. Kalau Kiai Kanjeng ke Skotlandia ya penontonnya orang Skotlandia. Bukan disponsori jarum terus ke Amerika terus di sana yang nonton anak-anak Indonesia juga. Aku lah pindang gon. Atau ke Korea, ke Hong Kong, grup-grup band tapi si nonton ya TKI, TKW. Eh, ya itu bagus-bagus juga, tidak ada masalah. Cuman itu bukan prestasi internasional. Alhamdulillah saya tidak pamer tidak apa. Hari ini anda baca Jakarta Post sama kemarin ada dua tulisan satu halaman yang kemarin dan hari ini separuh halaman laporan dari Australia. Tahun ini Kiai, Kiai Kanjeng pentas di enam tempat di Finlandia nanti bulan habis hari raya bulan bulan November. Dan itu sama sekali orang Indonesia-nya paling cuma dua orang, tiga orang. Selebihnya orang Finlandia. Waktu di Napoli kita pentas, orang Indonesia cuma satu yang nonton, yaitu Konsul Jenderal Indonesia di sana. Yang lain adalah orang Italia. Jenderal-jenderal dijaga PM, gubernur, wali kota, pemain-pemain sepak bola di Napoli, cuman Maradona udah nggak ada. Dan mahasiswa-mahasiswa dan lain sebagainya, kaum intelektual termasuk sejumlah duta besar. Dan Kiai Kanjeng menunjukkan keindonesiaan kalau ke sana pentas hanya untuk seperti orkestra barat lah terus wong kono ra gumun aku pusat musik klasik ya, di Napoli ya. Nek ming nek ming to to to to to to to to to to to to ya kui Bang kono luwih ampuh. Ning sing disuguhi Kanjeng adalah musik Indonesia Meskipun dengan penguasaan barat. Campur campur Afrika, campur Arab, sapi turute dijinakkan semua oleh Kiai Kanjeng. Ini rodo, rodo, muka muka muga mlebu bocah-bocah. Waktu itu le Nabi Yusuf entek-entekan kuwi. Tur atau tau Rojo. Ini Yusufnya banget dan hanya Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Tidak masuk rumus industri, kudunya lah promosi, kudunya no sponsor. Ini kemana-mana tanpa sponsor. Jangan dikira kita keluar negeri 20 orang, 27 orang, 25 orang itu ada yang nyponsori. Tidak ada perusahaan yang nyponsori. Itu rizki dari Allah. Itu rahasia saya pribadi. Kok iso tuku tiket uang semono kayak ngurono ki suka ngendi duite? Rumah samu iso kok. Wong nang Eropa keliling tiga minggu. Itu ndak kepandaian Novia kalau pakai golek tiket murah Ya tak? Dan ngepaske ini sehingga bisa diatur di seluruh empat negara itu dengan lancar. Itu semua karena Allah. Dan tidak profesional. Artinya kalau tidak profesional itu maksud saya. Lu rumah samu saya ngarep bayari kue sopo. Emang ada grup Indonesia pergi ke luar negeri profesional dibayar ke ruang londo yorano ya Itu kan harus make Jagger atau Sting gitu untuk seperti itu. Tapi kalau grup-grup marginal seperti ini tidak mungkin bisa pentas profesional. Sehingga kalau Kiai Kanjeng tampil dengan profesional di luar negeri, ya nggak ada yang mau beli dan siapapun tidak ada yang mau beli. Grup apapun dari Indonesia tidak ada yang mau beli. Tapi justru karena tidak profesional itu maka dapat honor lebih banyak daripada kalau profesional. Itu namanya barokah. Banyak orang cinta, banyak orang bersimpati akhirnya mereka mohon maaf ini saya saya jangan ditolak ini saya saking semengnya saya wah mohon maaf gitu kayak itu kayak ngono kae SBY menang kepeksa diterima wis ya apa menang? Ini orang kok berarti anu Allah yang marah itu aku yang mengirim kenapa engkau menolak kan begitu kan dan itu benar-benar terjadi termasuk nanti ke Finland insya Allah bulan November tanggal 22 kita berangkat terus pentas Dan yang mengundang orang Finland datang ke Jogja. Dan saya ingin sekali dolan ke pabrik Nokia. Dengan pimpinan rombongan namanya Nokia. Nah, gitu. Follow packing. Itu yang sekalian. Oke. Itu respon saya. Ah, nanti soal Mbak Marican khusus soal uh, Nyero Kidul ini serius, benar-benar serius. This is this is about the time. Ini waktunya hadal ajar. Hadal aja, Tidak ada waktu lagi setelah ini. Sekarang kita harus mengambil keputusan. Nah, respon yang pertama untuk Habib. Pertanyaan Habib kan Ramadan ini kok gue balik dari milih. Gue harap melu mudar gue harap melu bangkit. Ya nah. Ya nah gue apik gue. Kata-kata yang baru saya dengar malam hari dan apik tenang, Ya nah. Kita gue populer nih boleh Mesti ya nah. Gue bengi mulai nyek-nyekan ning kendaraannya. Oh ki ya nah pancen mesti ngono. Itu copyrightnya, hak ciptanya ada pada Habib. Ya, nah. Oke, uh, ini untuk itu Mbak Fia akan menyanyikan sebuah lagu dari kiainya Abdul Semau Maumu. Itu syairnya ya itu pilihan. sakarmu nek can kowe arep kaya ngono. sakarmu kowe. Kata Habib tadi, sak gimana Habib ya, sak nganggo logat Semarang enak tenan ini Aku nih rok dia ya, Pokoknya Semau Maumu itu syairnya bagian Mbak Fia. Kalau memang itu maumu. Itu maumu. Mencari bahagia. Mencari bahagia. Dengan menuruti nafsu. Dengan menuruti nafsu. Terserah kamu. Terserah kamu. Heb, e, pandailah sendiri. Pandailah sendiri. Dan bodohlah sendiri. Dan bodohlah sendiri. Mudaro sakarep karepmu. Nah, nek diteruske cara Jawane. Terus kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian. Kau sendiri yang menentukan. Kamu sendiri yang menentukan. Sesudah Tuhan. Sesudah Tuhan. ah toh. <laughs> Ke utara atau selatan? Ke utara atau ke selatan? Kegelapan atau cahaya? Kegelapan atau cahaya? Kau sendiri yang mengambil keputusan. Kau sendiri yang mengambil keputusan. Tidak bisa dikonsumsi. Tapi kita sendiri, Yun saya ini saya ngomong sedikit. Jadi di dalam Islam Anda sendiri yang mengislamkan diri Anda sendiri. Saya pernah cerita Rendra bicara di forum seperti ini di Jogja Habib. Dia bilang saya ini disalahpahami selama hidup saya. Saya dibilang dari Katolik masuk Islam. Terus Renda mengatakan, saya itu tidak pernah masuk agama apapun kecuali Islam. Lu tapi kan dulu Rendra masuk Rendra kan dulu Katolik loh. Saya waktu bayi dibaptis jadi Katolik. Tapi apa itu berarti saya mengambil keputusan untuk menjadi Katolik? Saya kan cuma dibaptis lah, aku ramu dengung aku bayi. Nyur gue jari aku wong Katolik, lah aku bingung dewe. Satu hari dia mengalami Yusuf Yusuf itu tadi, kan kayak Yusuf kayak ninggon nggon anu nggon lelananging jagat kayak Yusuf kayak ganteng. Nah terus dia akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi Islam dan dia mengatakan tidak ada orang yang bisa mengislamkan kamu, hanya dirimu sendiri yang bisa mengislamkan. Karena engkau sendiri juga yang akan bertanggung jawab pada Allah. Engkau tidak akan bisa ditolong oleh siapapun dan tidak bisa menolong siapapun. Tidak juga ayah ibumu, tidak juga anak istrimu. Engkau bertanggung jawab masing. Jadi tidak ada orang yang bisa diislamkan oleh siapapun. Hanya disaksikan dan diantarkan, ditemani. Tapi keputusan dan segala resikonya diambil oleh masing-masing. Jadi tidak ada baptis, tidak ada beat. Nek saya di beat oleh Yai Budi, saya misalnya diislamkan Yai Budi dan saya di beat, Apa maknanya? Apa kalau saya mencuri dia ikut tanggung jawab? Kan tidak. Berarti saya sendiri yang membayar diri saya untuk menjadi muslim. Itulah bedanya Islam dengan yang disebut kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama yang lain. Nah terus Mbak Fia. Buat apa aku mengingatkan? Buat apa aku mengingatkan? Arab... Kalau ya. kalau Tuhan saja tiada engkau dengarkan. Untuk apa saya mengingatkan? Aku sudah berdakwah aku. Upama aku ngomongan ini ya ming ming mergo kudu menyampaikan, tapi kata-kata berdakwah di Indonesia kan sudah bukan itu tuh artinya. Kok wani ini gue berdakwah? orang isin gue tadi kiai. Wong wis terbukti kiai semono kae melu korupsi, melu rusak. Kok gue ora isin? Ya nah. Kan begitu. Nah, maksud saya maksud saya begini. Maksud saya Ojo gampang-gampang kue berdakwah. kue kudu mengenali persis siapa yang di depanmu, terus berbicara bersilaturahmi. That's all, hanya itu. Tapi kalau berdakwah meneng-meneng, ono copet, ditangkep, metu penjoro, jambret meneh, ditangkap meneh, nyur kue, tampil di televisi. Ini contoh orang yang tidak bertobat. Malah disyukur-syukur ke. Kola Rasulullah. Lu masa saya untuk nyuruh bersabar saja perlu dakwah? Masa orang itu untuk sabar saja perlu kiai? Eh? Untuk sabar lah ya iso kok delaki dhewe ya. Lu rasa ngolai ya mesti sabar-sabar dhewe ya. Lho lah kapai kabeh ahli kesabaran tombangannya aku mbangane Yai Budi. Lebih ahli Anda. Yai Budi masih punya pesantren, masih punya teman lebih banyak. Penderitaannya tidak sebesar penderitaan Anda. Jadi kalau ngomong kesabaran, Anda dong yang lebih berat ngomong kesabaran. Wong Anda sudah terbukti lebih bersabar. Profesor kesabaran, ulama kesabaran di Indonesia adalah rakyat kecil yang tertindas. Kiri-kiri. Kan begitu? Tadi aku rawani ngomong yang sabar ya, rawani aku. Wong saya hidupnya belum tentu lebih menderita dari Anda, kan itu. Jadi berdakwah itu ada ada ada tempatnya dan dakwah itu kan memanggil. Terus kata dakwah dai balik itu surah karu-karuan ning Indonesia bu makna opo. Gitu loh. Wis mbok maknane gak karu-karuan. Dakwah, doa, jajal kon jelas kiki, ya, bedane dakwah karu doa. Belak dari kata yang sama. Terus dai. Dai, daiyah favorit Kuwi karepmu apa kuwi? Kuwi apa karepmu kuwi? Lah nek Gusti Allah ngendika uji budak wa tadai idza ta'ani kuwi sing maksud dai. Sing didai itu. Ya orang yang berdakwah. Oh kuwi dai. Dai artinya apa? Dai artinya nyeluk. Nek nang Gusti Allah orang nyeluk ning nyopo. Jadi orang berdoa, doaun itu bukan meminta, Doa itu artinya menyapa Allah dan kau menyapa itu akan mendapatkan hasil dari Allah berupa kasih sayang dan kalau Anda diizinkan untuk mendapat kasih sayangnya maka dengan sendirinya permintaan yang belum engkau omongkan pun sudah akan dipenuhi oleh Allah. Jadi nomor satu sopon si ojo toko teko saya ki dolan nang Habib toko toko njaluk apa pripun Habib abare. Kula nggih rada yakna sithik, misal ngene kan. Mesti engko disaya, kei rokok, kei sarapan, mesti ning toko jaluk, njaluk, dikei ning karo mangkel atine. Jadi aja gampang njaluk nang sapa-sapa. Jadi jangan punya mental pengemis. Bahkan kepada Allah perbanyaklah menyapanya, Perbanyak menyatakan cintamu, bukan meminta karena permintaan itu akan otomatis Meskipun ada saat-saat kue karo Gusti Allah rada manja-manja njaluk-njaluk tenan Gusti niki kebangetan dan niki jenengan duwe hamba duwe titah ciptaan jenengan niki utang itu suwen le ra iso mbayar niki nggih. Mosok jenengan sing menciptakan kula mboten izin ngono kuwi ya ora apa-apa sosok ngomong ngono kuwi. Hehe, ngono sing ngono kae ya. Donga karo guyu-guyu dhewe ngono kae. Nek kula umpamane duwe anak kok utangnya akeh kulo melu isin kulo bayar. lan jenengan itu lah menciptakan pulau lah itu niku kau yang ini oke masuk jenengan ora saya ingin kan yo ah, ada itu wali yang berdoa begitu ya Allah rumahmu ini ternyata punya utang banyak rumah maksudnya masjid gentengnya masih utang semennya masih utang kayunya masih utang terus dia bilang sama Allah ya Allah rumahmu ini ternyata punya utang banyak ya Allah bayarlah hutangmu ya Allah Aku sebagai penjaga rumahmu malu. Apakah engkau sebagai pemilik rumah ini tidak malu menunggui? Neng ya ning yo gue njuk bendina kowe ngono gue kudu wali sik. Gitu ya, oke. Terus Mbak Fia, kalimat terakhir. Eh, buat apa kalau Tuhan saya tidak Kalau buat eh. apa aku mengatakan kalau Tuhan saja tidak engkau dengarkan Silahkan jalan Silahkan jalan Hebatlah sendiri Hebatlah sendiri Dan konyolah sendiri Dan konyollah sendiri Kenikmatan dan kepuasan. Kenikmatan dan kepuasan. Bukanlah pada hayal. Bukan pada hayalan. Tapi di dalam sehatnya akal pikiran. Akal pikiran. Oke. Okay. Mencari rahasia Tuhan. Mencari rahasia Tuhan. Sejatinya kebahagiaan. Sejatinya kebahagiaan. Memijakan kaki. Memijakan kaki di bumi kenyataan. Di bumi kenyataan. Lampiaskanlah semau-maumu. Lampiaskan semau-maumu. Hanyutkanlah diri sesuka-sukamu. Hanyutkan diri sesuka-sukamu. Telanlah api dunia sekenyangmu. Telanlah api sekenyang, eh, api dunia sekenyangmu. culekan dewi meripatmu. Asal jangan. Asal jangan. Is manusia, kebudayaan dan bangsa yang berbeda-beda. Mohon doa supaya teman-teman ini kuat karena usia juga sudah semakin tua dan kepikunan juga sudah mulai melanda. Dan tidak bisa ada regenerasi kecuali Allah menghendaki. Nah, saya akan berikan waktu untuk dialog. Kalau Mas Idris akan lebih dahulu mengemukakan beberapa hal, saya akan persilakan. Tapi perkenankan saya memenuhi janji dulu singkat saja mengenai Mbah Marijan sama Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul dulu. Jadi memang Ustadz Bakda Tsunami itu kan 26 Desember. Gempa itu kan pernyataan Allah wa aqidu kaidah. Semua orang sibuk dengan Gunung Merapi. Dan Sri Sultan sendiri menyatakan Gunung Merapi akan meletus 10 hari lagi. Sehingga semua tim SAR dan lain sebagainya dikerahkan ke daerah utara. Allah menyatakan wa aqidu kaidah. Kue rasa aran-aran, rasa bagusi. sakar karku Lagu ngelek ngekei pipiling nang kue pipiling peringatan kepada anda semua, kepada kamu semua. Intinya begini, pusat gempa itu di Mogiri, Habib. Di sana ada makam Raja-Raja Mataram. Dan itu retak-retak sehingga sekarang tidak bisa kita rekreasi ke Imogiri, ke makam itu. Jadi kalau pakai istilahnya Habib Umar, itu memang era berakhirnya kekuasaannya ya Roro Kidul. Karena kerajaan dan raja-raja yang berkoalisi dengan spiritualitas Nyai Roro Kidul itu adalah raja-raja Mataram. Dan ini sudah berakhir. Sudah 500 tahun sudah Mojopahit hancur. Sekarang kita harus kembali kepada zaman baru. Sekarang akan muncul Demak yang baru. Kerajaan Islam yang egaliter, yang maritim. Tentu saja bukan Indonesia menjadi, akan menjadi kerajaan Islam, tidak. Tapi berwatak seperti itu. Karena dulu kan ceritanya Mataram itu lahirnya karena gembelengan di rojo-rojo Islam ini. Sudah bagus-bagus bikin demak, tapi kurang istiqomah, setelah itu jadi pajang. Dan pada saat Sultan Wijaya, Sultan Wijaya ini kurang serius juga memerintah. Dan tidak bisa mengatasi pertentangan antara Sunni dengan Syiah pada waktu itu. Dia bertengkar dengan Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Aryo Jipang itu seorang Syi'i, muridnya Sunan Kudus. Kalau Mas Karebet atau Hadi Wijaya itu muridnya Sunan Kalijogo. Artinya dari dari zaman itu sudah ada pertentangan antara Sunni dengan Syiah, ada pertentangan antara Islam dengan kejawen dan ada pertentangan antar etnik maupun kelas. Seperti yang terjadi pada Indonesia sekarang. Itu tidak bisa diatasi sampai meninggalnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Sehingga yang terjadi kemudian adalah peralihan yang aneh dari Mataram ke eh dari Pajang ke Mataram. Anaknya Sultan Hadiwijaya yang namanya Pangeran Benowo tidak tahan melihat konflik politik yang multi multi eh, multipolar, multipolarisasi itu. Sehingga dia kemudian memilih untuk melakukan gerakan kultural. Beliau bikin pesantren di daerah Banjarnegara, Banyumas. Sehingga kerajaan kemudian beralih ke Mataram, loncat secara keningratan dari turunan eh, Mojopahit Demak menuju garis yang lain sama sekali yaitu Ki Gede Pemanahan dan Panembahan Senopati atas strategi luar biasa dari politisi yang bernama Ki Mondoroko atau Ki Juru Martani. Nah, apa bedanya Pajang, Demak Pajang dengan Mataram? Bedanya adalah selama kerajaan Demak dan Pajang, setting atau kekuatan atau koalisi spiritualnya adalah dengan para wali. Tapi begitu Mataram berdiri, kekuatan dan wibawa para wali digantikan oleh mistik atau khayal atau bid'ah yang namanya Nyai Roro Kidul. Dan kemudian itu berlangsung meskipun coba di disembuhkan oleh Sultan Agung tapi tetap saja Sunan eh, tetap saja Nyai Roro Kidul berkuasa sebagai mitologi dan itu berlangsung sampai Indonesia merdeka sampai zaman Soeharto. Tetap Nyai Roro Kidul yang menjadi acuan. Kalau dulu itu Islam, eh Jawa Islam, zaman Demak Jawa Mataram itu kan Jawa lah, ini lah Islam. Nah mulai Mataram nganti Pak Harto kui Islam Jawa. Ya pancen wong Islam ning Jawa. Jadi Jawanya lebih dominan daripada Islamnya. Soeharto berakhir kita tidak punya pedoman. Kita masuk ke reformasi dan kita tidak punya pilihan apa-apa kecuali mengembangkan nafsu yang tertahan selama 32 tahun. Akhirnya begitu reformasi terjadi, yang berlangsung adalah Soeharto-Soeharto melampiaskan diri. Semua menjadi Soeharto, semua menjadi koruptor, semua menjadi ya. Nah, nahnya itu huruf N-nya itu N Semarang bukan N Jogja. Nah, Jogja ya nah, nah kita ya nah. Nah itu irungnya melu orang yang ke medok. Ya nah itu aku nah, ngomong Semarang sing iso. Nah, gempa kemarin menunjukkan berakhirnya era Nyai Roro Kidul. Gitu. Ya tentu saja kita bukan tahu segala sesuatu, tetapi kita tetap harus punya kesab terhadap zaman. Kita harus punya muhasabah terhadap apa yang terjadi di dalam sejarah kita. Maka seluruh gerakan kayak gambang syafaat, mau syafaat, kenduri cinta, padang bulan, dan lain sebagainya. Paparandang ate, talika asif di berbagai tempat. Kita puncai dengan rokaat terakhir di Surabaya yang namanya Bang Bang Wetan. Bang Bang Wetan sudah berlangsung satu kali dan seperti ini lumayan solid. Yang kedua nanti bulan Oktober tanggal 6. Bang Bang Wetan itu memakai idiom dari wayang karena sekarang ini lingsir wengi, pepeteng, bebendu, beboyo, memolo, memuncak sekarang ini sehingga kita menunggu datangnya semburat merah di timur. Tanda lahirnya matahari yang baru. Itu istilahnya dalam wayang bang bang wetan abang-abang seko wetan. Wetan ini tidak harus Surabaya maksudnya. Tidak harus Jawa Timur maksudnya. Wetan itu artinya wis to diapa ke, lahire apa wae iki ning wetan. Seko wetan ku ngulon jur kiamat. Lah nek kowe sekarang yang terjadi adalah matahari lahir barat, lahir dari barat. Terbit di barat. Apa maksudnya? Cara berpikir Anda dilahirkan oleh kebudayaan Barat, oleh cara berpikir Barat, oleh filosofi Barat. Sedangkan Anda tahu semua ilmu pengetahuan dari kimia, kedokteran, musik semua lahirnya di timur. Minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa, alladhi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kita akan kembali ke timur semua ilmu-ilmu barat akan belajar ke timur. Ada tahu semua pemusik barat, di puncaknya mereka belajar kembali ke timur. Sting saja menjadi istimewa ketika pentas dengan pemusik Islam Turki, dengan pemusik India dan lain sebagainya. Mereka semua sekarang belajar ke timur. Apa yang dimaksud belajar ke timur? Belajar peradaban dan antropologi timur yang memang merupakan dasar peradaban dunia. Nomor dua, secara teknis belajar cara berpikir timur. Lihat itu gempa di Jogja. Empat hari terjadi empat hari setelah gempa tanggal 27 terjadi gempa yang lebih besar yaitu ketika wakil presiden menyatakan akan memberi 30 juta kepada setiap orang yang rusak rumahnya dan itu tidak pernah tercapai sepeser pun sampai hari ini. Itu gempa yang lebih besar. Orang Bantul sudah bangkit tapi begitu mendengar 30 juta mereka berhenti tidur lagi tidur lagi dah Gara-gara diiming-imingi 30 juta. Teman-teman sekalian. Nah, mari kita belajar sekarang. Ilmu timur. Kan kita sering, ya kita kan budaya timur, ngono-ngono kayak Tapi tidak pernah dipahami benar-benar. Nah malam hari ini kita tegaskan kembali. Meskipun nanti setelah Anda menguasai ilmu timur, cara berpikir timur, peradaban timur untuk sampai ke barat, Ya, kalau Anda dari timur ke barat, Anda akan matang. Tapi kalau tiba-tiba Anda menjadi orang barat seperti sekarang, kesurupan mesti mudare. Orang akan matang kalau dari timur ke barat. Wong yang sudah telanjur di barat aja sekarang ke timur, kok Anda yang sudah enak-enak orang timur malah ke barat. Malah jadi orang barat tanpa orang timur. Bagaimana Anda menjadi orang dunia? Bagaimana Anda menjadi manusia dunia kalau tidak terlebih dahulu menjadi manusia Indonesia yang matang? Bagaimana Anda menjadi manusia Indonesia yang matang kalau Anda belum menjadi orang Jawa yang matang? Kan begitu. Bagaimana Anda menjadi orang Jawa yang matang kalau Anda tidak menjadi orang Semarang yang matang dulu? Jadi ada tahapan-tahapannya tidak tiba-tiba kesurupan seperti Habib bilang tadi. Jadi bar tsunami oke okay, wong kesurupan, sebenarnya sehari dulu kesurupan cuman Gusti Allah melihat bahwa iki do kesurupan jadi do orang ngerti bahwa mereka kesurupan yadri wala yadri annahu eh la yadri wala yadri annahu la yadri gandeng wonge kesurupan ya mesti ana wong kesurupan ngerti nek dhek kesurupan mulane dikeki tsunami dikeki tondo-tondo wong kesurupan ben kue ngerti nek kowe iki do kesurupan kabeh terus dikeki Inul radhiyallahu anha itu Gusti Allah ngandani kowe mergo kowe iki bendino mung nyembah bokong. neng kau ora sadar dikai Inul ben pengerti nak kau iki nyembah bokong. ase Cak Nur kowe regane ora 300 juta. Ya si Sirae wong pinter-pinter. Muhammad Hatta sapa sing regane? Habibi dibuang. Jadi kepala dimurah-murahkan, dibuang-buang, pantat dijunjung-junjung. Itulah bangsa Indonesia. Apalagi kalau saya ulang ilmu sholat. Ya toh? Lu bokong kuwi kan penting banget untuk menunjukkan wudhumu ki sah ora. Wong sing ngentut bokongmu sing di sing diusui tangane karo raine. Apa sebabnya? Mergo sing merupakan kepribadianmu adalah display dari wajahmu, representasi dari wajahmu. Makanya wudhu itu kan memelihara martabat. Janjane sing entut lak dudu dhek. Sing entut ora di sing entut ora dicawi Dut menunjuk njuk wudune lak sendure to. Apa sebabnya? Karena manusia terletak di wajahnya, tidak di pantatnya. Lah kok kowe ke tuku tiket dinggo dibokongi, kowe lah sak rendah-rendahe wong. Anda tidak ada gunanya sujud. Karena sujud itu menunjukkan betapa orang yang salah langkah itu pantatnya akan tertinggi tempatnya dalam hidupnya dan wajahnya akan paling rendah. Lah ngene ta nek sujud. Kiraine iki lah, kowe iki wis dadi ngono kuwi. Dielir Gusti Allah dengan didatangkan Inul. Jadi Inul itu bener radhiyallahu anha. Kayak ya orang mudeng kok kayak. Saya salah apa ngono kae. Orang mudeng dia arep ngopo? Jadi engko nek arep dibuang nang neraka dhek bingung, lho kula niki salah nopo? Ngono iku malaikate yo ya mesake yo ya, sapa mlebu swarga kono. <laughs> Ah bingung kok dhek. Gitu teman sekalian. Ini sangat serius, ini sangat serius. Nah itu yang tentang Nyai gitu. Jadi sekarang minimum itu doa kita dan kita harus akhiri ini semua penyembahan pantat ini harus kita akhiri. Tapi kita kembali ke wajah kita. Siapakah wajah kita? ke Indonesiaan kita. Kan kalau Anda mengingat Yai Budi misalnya. Oh Yai Budi sing ndi sing dieling-eling apa nih? Oh, oh Sing dieling-eling ki wajahnya apa pantatnya? Wajahnya. Misalnya Yai Budi diwawancarai suara merdeka sing difoto apa nih? Apa no wawancara close up pun justru difoto bokonge ngono. Nah, gitu. Nek nah, nggak KTP yang difoto apanya? Wajahnya. Ini ilmu sederhana. Tapi orang tidak pernah paham. Nah, mudah-mudahan dengan doa kita dengan gerakan-gerakan yang kita puncai di Bambang Wetan Surabaya itu akan muncul betul manusia Indonesia yang siap untuk menjadi pemimpin esok pagi. Amin. Dengan nyanyi Indonesia pusaka, ya nanti Indonesia, gitu ya nanti ke Mbak Marijan. Satu jam setelah BMG menyatakan Jogjak eh Gunung Merapi status siaga turun dari awas ya. Justru ketika dinyatakan siaga maka muncul asap. Wedus gembel itu. Wedul gembes. Dan Mbak Marijan ketika itu tidur-tiduran di masjid. Habib. Terus digugah karo anake karo tangga-tanggane, "Mbah, niki wedus gembele pun tekan mriku lho, niki monggo melayu mawon ngungsi." Mbak Marijan karo kaya Yai ibu nek usap-usap meneh ya sedekah ngene kae. Mbak Marijan yang ini ayo ben kae sing duwe karep arep ngopo meneh kae lek ana sing duwe ya ben wae kene manut wae Mbak Marijan. Aning kan semua sudah pada takut sehingga Mbak Marijan dipaksa untuk bangun, terus Mbak Marijan keluar dari masjid di depan rumahnya dan wedus gembel asap panas dari Merapi itu sekitar sudah 200 meter dari situ. Terus Mbak Marijan, wih konco atau kekancan atau karo Merapi lah wis friend to gitu pian deh. Eh? Iya dengan alam Mbak Marijan itu ilmunya ilmu hayat bukan ilmu madrasah. Ilmu hayat. Ingat ya ilmu kauhipan, ilmu kehidupan. Wong sing duwe ilmu sekolahan kudu sinau nang wong sing duwe ilmu kauripan. Wong sing duwe ilmu kauripan ya kudu ngrungok-ngrungokke wong sing duwe ilmu sekolahan. Makanya Mbah Marijan sangat rasional ketika ditanya, "Mbah Marijan kok ndak ngungsi?" Nanti penduduk pada ngikut Mbak Marican loh. Mbak Marican jawab, kulon niku mboten ngelarang sinten-sinten ngungsi, kulon malah ngilek kono do ngungsi. Rasah manut aku, aku ki wong bodoh. kue manut wong pinter kae sing ngongkon ngungsi, sapa ngerti sing pinter kae bener. Coba pahami lagi nanti di rumah. Aku wong bodoh, pemerintah kae pinter. Aku wong bodoh orang ngekon ngungsi, sing pinter ngongkon ngungsi. Terus Mbak Marijan ngendika, sapa ngerti sing pinter kuwi sing bener. Sekarang terbukti yang mana? Sing bener ki wong pinter apa wong bodoh? Jadi orang bodoh bisa lebih pinter daripada orang eh, lebih, bisa, ya, lebih bisa lebih pinter eh bisa lebih benar daripada orang pinter kan gitu. Jadi Mbak Marijan begitu kalau dia di Mamarican sakti loh, sapa sing sakti? Aku ki wong bodoh, aku ora ngerti kabeh ki sakarepe sing duwe. Jadi ketika asap itu sudah 200 meter, wong gandeng Mbah Marican iki wis apal karo dulur-dulure kuwi. Mbah Marican yo, "Eh, piye kabare? Assalamualaikum." Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping telu. Njur asepe leren. Mulek-mulek Dewi kae njuk menggok rono, menggok rono. Njur Goni Mbah Marijan ora dikenani asap, kiwa tengene kena. Bar ngliwati nggone Marijan lagi ngumpul meneh asepe. Jadi ana kelewaan sing tidak kena asap itu di tempat Mbah Marijan. Ini kalau kita tidak hati-hati kita akan menyangka Mbah Marijan orang yang sakti mondroguno. Dan kalau Anda tanya sama Mbah Marijan, Mbah Marijan kok sakti tenan? Mawarjan guyu lah sing sekti iki sapa? Aku ki ya ora mudeng kok leren iki ngopo aku ora mudeng. Kuwi lak sak kersa-kersane sak karep-karepe sing duwe. Sekarang saya mendapat SMS dari Sidoarjo meminta supaya Mbah Marijan datang ke Sidoarjo untuk membuntu lumpur. Demi Allah ini. Dan terus tak, loh Kok Mbak Mari jans ya karena semua sudah mandek ini. Teknologi tidak mampu, dukun-dukun sudah ratusan kumpul di sana tidak mampu. Siapa tahu Mbak Marijan bisa. Aku terus tak kait nomor telepon, iki teleponan lewat kene kau iso sambungan Mbak Marijan. Kau mesti ming diguyu karo Mbak Marijan. Mboten sakit kula ngendek nopo-nopo, mboten sakit. Yang terjadi bukan Mbah Marijan mampu menghentikan asap. Yang terjadi adalah Mbah Marijan orang bersih hatinya oleh Allah disayang sehingga pada momentum itu tidak dikenai oleh asap dari Gunung Merapi. Nanti sore kalau dia mungguh, kalau dia riak, dia kabur, mungkin Allah tidak mengizinkan lagi perlindungan itu. Jadi sekali lagi la haula quwata illa billah, tidak ada orang sakit Makanya kita sayang-sayang Mbak Marijan ini jangan wisu-wisu suwi sudurinas. Nanti dia ikut kesurupan. Kayak wong ampuh ya. Istiqomah orang kesurupan. Wani ngendika nek sultan ki ya kaping 9 sing kaping 10 nika lak gubernur. Ngono ki nek jaman biyen wis dipateni kuwi. Wani ngomong ngono kuwi dan itu orang istiqomah kawula abdi dalam keraton gajinya 10.000 sebulan. Berani ngomong seperti itu. Itu orang yang sangat mahal. Nah jangan dihancurkan hidupnya dengan iklan-iklan. Tentu saja kasihan Mbak Marijan. Mbak Marijan orang ngerti nak kengku akibatnya kaya yang kuwi. Kudune wis pokoknya ada gambar Mbak Marijan wis cukup rasa deh rusuh rusuh rasa ngunukui. Ya memang tidak ada masalah, tidak dosa, tidak apa. Cuman dari sudut martabat dan kewibawaan itu menjadi berkurang. Harusnya kita jaga dong. Ya sudah kita kasih duit sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Tetapi kita jangan hancurkan citranya Mari Mari Ini gue industri gue. Industri sembarang dihancurkan. Solawat menggatek lagu. Padahal solawat itu soal pernyataan cinta dan perilaku cinta kepada Rasulullah. Bukan soal jenis lagu. Ya toibah itu kalau orang kecil di Solo, di Martapura, nak wis ya toibah, ya toibah, bukan nangis nanti nih. 我属羊的我来呀呐，叫叫叫叫叫叫，发那个呀对吧呀对吧呀的我来。 مذخري يا عمر افضيه بعمر hidupnya susah, itu ada katarsis, ada pelepasan kekesalan hati dengan dengan selawatan seperti itu itu ada penyegaran kembali. Itu menjadi sakral, itu merupakan simbol cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sak kalimatnya sak lagune iki begitu nana, nah, nah, nah itu tadi religius sekali. Dirusak nih karo TV, karo perusahaan. Bang Toyib, Bang Toy lasu to gitu Kene kita wis ora duwe apa-apa mung garin duwe lagu selawat wis dirusak. Apa orang-orang modern ini kurang kreativitas untuk bikin lagu apa? Mbok bikin lagu sendiri gitu loh. Kowe iki wis sugih, wis kuwasa, milike wong cilik isih kok colong kuwi. Kowe asu ning asu kowe. Kalbul kilab. Laknatullah alaihim. Nesu tenan Serius. Itu kekayaan orang kecil. Gitu aja masih dirusak coba. Ini serius. Anda ini ditindas habis oleh industri. Siapapun sekarang yang orang industri bilang saya ngomong seperti itu. Kucilkan aku. Buang aku. Bencilah aku. La ubali. Bahasa Jawanya gak padean. Ilam takun alaiya ghadabun fala ubali. Itulah pernyataan Rasulullah waktu perang Badar. Silahkan hancurkan saya, silahkan kalahkan saya, silahkan injak-injak saya, silahkan buang saya. Aku cuma minta satu, asalkan Allah tidak marah kepada saya, apapun saya akan lakukan. Oh, no, mas. Dan itulah nasibnya Mas Idris. Dibuang, dibenci, hanya karena dia mau istiqomah. Dia mau disiplin, dia mau tenanan. Dia mau mengindonesia. Teman-temannya kesurupan. Jadi tidak Indonesia dewe. Disingkirkan dia. Nah mohon Mas Idris, ceritakan soal ini, setelah itu kita tanya jawab dengan Habib dan dengan Panjenengan. Keindonesiaan yang membuat Mas Idris mengalami berbagai macam hal. Nyun Mas Idris. begitu besar nikmat Allah, saya kayaknya nggak mampu lagi bicara cerita tentang apa segala kebesaran nikmat Allah yang saya rasakan di negeri ini. Betul, saya nggak mampu. Saya hanya mampu yang dimana saya tumpahkan, saya curahkan kepada permainan biola saya. Seperti yang selama ini saya lakukan. Saya sudah tidak punya air mata. Memang sudah sudah menjadi suratan buat saya bahwa saya harus mengalami ini semua, tapi justru saya kanun eh, teman-teman eh, semua, justru saya bersyukur, bersyukur, bersyukur bahwa saya lahir di Indonesia, jadi anak Indonesia. Itu sangat penting buat saya. Dan itu syukur itu yang saya nikmati syukur itu sampai saat ini. Maka saya selalu katakan, bahwa selalu saya katakan pada siapapun bahwa saya hanya punya syukur. Pujian Tuhan yang milik Allah. Tolong ingat itu. Pujian Tuhan yang milik Allah. Kita cuma punya syukur. Karena apa namanya uh, sudah menjadi satu sudah menjadi kehidupan saya bahwa saya hanya milik, punya milik syukur. Makanya ada bahwa saya berhutang terus, berhutang terus. Malam ini pun saya masih berhutang. Waktu saya tadi diminta Cak Nur, Cak Nur Don bawa untuk apa? Ikut main bersama-sama dengan apa dengan lagu-lagu yang saya apa belum bisa menghayatinya dengan baik. Saya tidak berani. Saya tidak mau menduga-duga bermain. Karena saya syukuri ada lagu seindah itu. Saya belum mampu. Saya harus harus harus apa? E, menilai bahwa memang betul. Aduh. Bagus sekali semua tadi. Saya nggak mampu, belum mampu saya untuk untuk untuk turut bermain untuk apa me, me, seperti yang diinginkan. Karena kalau saya main, saya terkebur. Yang ada saya hanya merusak. Berarti saya tidak bersyukur bahwa lagu itu ada, lagu itu indah. Tidak sepatutnya saat ini saya main. Walaupun untuk itu bisa dikatakan saya bodoh. Nggak ada masalah bodoh. Idris itu bodoh, memang bodoh. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya tidak mau jadi perusak. Jadi saya mohon maaf. Untuk kali ini memang saya tidak mampu untuk mewujudkan seperti apa yang mungkin kalian harapkan dan apa yang pilih tadi ya Pak. Cak Nun harapkan karena saya sangat mensyukuri bahwa saya melihat kenikmatan-kenikmatan itu juga Habib saya melihat keindahan dari keadaan bukan kata-kata saya nggak tahu apa itu tadi saya dapat banyak hari ini saya datang ke Semarang hanya untuk malam ini, untuk ini. Saya punya kesibukan luar biasa di Surabaya, eh, di Jakarta, karena saya harus pindah ke Jogja. Badan saya capek, pulang pergi, pulang pergi. Tetapi begitu Kak Nun ngajak saya 25 apa kalau bisa ikut sama-sama berbagi rasa di Semarang. Bisa, oke okay, saya. Semua anak saya khawatir. Saya jujur, tadi semua berangkat. Saya bleeding lagi. Keluar lagi darah. Saya kalau stres keluar darah. Stres kenapa? Stres. Apakah saya mampu Mewujudkan keinginan semua saudara-saudara termasuk di kanjeng untuk main sebaik mungkin. Saya tahu tidak mampu. Tidak mampu itu saya tahu mengecewakan. Saya stres. Stres saya di situ. Saya tahu saya mengecewakan. Tadi saya keluar darah banyak. Tapi lihat, saya tegar. Karena saya tahu ada kasih sayang yang saya rasakan di, di, apa, di malam ini yang luar biasa dari Habib yang tidak kenal saya. Saya diulukan Malu saya dengarnya karena itu semua bukan saya. Yang main bukan saya. Saya dimainkan Allah. Karena saya mainkan Allah, sekarang saya sudah berjanji, berjanji, berjanji, berjanji bahwa saya akan membayar hutang-hutang itu makin banyak makan, malam ini makin banyak lagi hutang saya. Dan semua itu karena negeri ini. Karena negeri inilah saya jadi begini. Dengan segala macam kekurangan, jadi segala macam apa yang saya mau. Saya dimaki. Saya difitnah. Saudara tahu, demi Allah, sebetulnya saya tidak ada di negeri ini sekarang. Tidak. Tapi saya sejak tahun 55 saya tetap kembali negeri ini. 55 saya sudah ke Eropa. Saya kembali ke negeri ini. Justru waktu di Eropa itulah saya mengenal namanya lagu Turang. Nama lagunya Pisau Surit, Yang tadinya saya nggak tahu. Dan di sana justru dengan lagu-lagu itu saya mendapat pujian Sampai mereka bilang, sampai waktu saya mau bilang mau pulang ke Jakarta, mereka nangis. Nangis mereka. Mereka bukan bangsa saya. Nih. Tahu pisau surit? Belum belum tahu kan? Saya tahu pisau surit, tahu patah hati itu justru ini ke orang.